ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا التوفيق والسداد في القول والعمل اللهم اجعلنا من العاملين فيما علمتنا اللهم ارحمنا برحمتك وارحمنا بعطائك وبمنحك العلم الشرعي يا رب العالمين Ini adalah kajian kedua kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dan kita telah sampai pada hadis-hadis yang mengabarkan bahwasanya tiada penyakit di dunia ini melainkan pasti ada dawa atau penyembuhnya yang mana jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya atau menghilangkan penyakit itu maka pasti dan karena itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Namun tidak semua dari obat dan penyembuh dan penawar itu diketahui oleh semua orang melainkan sebagian orang mengetahuinya dan sebagian jahil akannya. Kita sampai pada sebuah hadis Inna Allah lam yadu' da'an illa wada'alahu shifa'a atau dawa'an illa da'an wahida Atau hadis sebelumnya Apakah uh, masih hafal? Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa'an Itu harus kita hafal masing-masing Harus antum hafal juga Tapi kita sampai dalam hadis wa fi Inna innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu syifaa'a aw dawa'an illa da'an wahida. Sesungguhnya Allah tidak uh, meletakkan penyakit melainkan dia juga meletakkan obatnya kecuali ada satu penyakit illa da'an wahida kecuali satu penyakit. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwa?" Wahai Rasulullah, penyakit apakah yang engkau maksud itu? Qala al-haram, al-haram, ya, al-haram pakai hak. Al-haram. Al-haram artinya adalah ketuaan. Maksudnya ketuaan di sini adalah di masa tua. Dan pada asalnya masa tua itu bukanlah penyakit secara zat. Melainkan masa tua adalah masa di mana penyakit itu lebih mudah masuk dibandingkan ketika di masa muda. Baik itu karena dampak dari masa mudanya penyakit itu datang atau memang karena sudah saatnya penyakit itu datang pada masa tua. Jadi al-haram yaitu masa tua pada secara zat itu bukan sebuah penyakit melainkan usia dan melainkan momentum. Kemudian qala Tirmizi, "Hada hadithun sahih." At-Tirmizi berkata, "Ini adalah hadis sahih." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Kemudian Muqayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, "Wa hadha ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha." Dalil-dalil tersebut Dalil-dalil yang telah kita pelajari ini mencakup semua penyakit ya ummu ya umum untuk adwa semua penyakit al-qalbi yang terdapat di kolbu jantung kita. Syafi di sini di kolbu jantung kita ini maksud adalah penyakit hati yaitu penyakit batin. Juga di ruh kita, jiwa kita ya, wal badan dan di badan kita wa adwiyataha dan juga ia mencakup dalil-dalil itu mencakup semua obat dari tiap-tiap penyakit tersebut. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Nabi pernah menyatakan bahwa al-jahl kebodohan, ketidaktahuan da'an adalah sebuah penyakit, adalah suatu penyakit. Jadi ketidaktahuan, kebodohan adalah penyakit. Dan ketidakmautahuan lebih itu penyakit terhadap penyakit berikutnya. Ketidakacuhan terhadap ilmu adalah penyakit untuk menuju penyakit berikutnya. Jadi al-jahl ketidaktahuan adalah penyakit. Wa dawa'ahu su'al al-ulama. Lalu beliau menjelaskan bahwa Obat dari penyakit tersebut yaitu penyakit kebodohan adalah bertanya kepada ulama dan ulama adalah orang-orang yang mengetahui. Itu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Faru Abu Dawud fi sunanihi maka Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sunannya Sunan Abi Dawud dan dikatakan hadis yang akan kita pelajari ini adalah hadis hasan. Hadis yang kita pelajari ini adalah hadis hasan. Dan makul ya. Mencantumkan sebuah hadis an Jabir dari Jabir bin Abdullah. Qal beliau berkata, "Kharajna fi safar kami pernah mengadakan suatu safar perjalanan menunjukkan ini karena safar berarti perjalanan yang tidak dekat perjalanan ke suatu kota lain gitu fasaba rajulan minna hajar pada saat itu salah seorang dari kami tertimpa batu terkena batu ya fashajjahu fi sihi sehingga kepalanya terluka parah Ya batu itu melukai rosnya kepalanya. Thummah talama. Kemudian orang itu mengalami mimpi basah suatu pada semalamnya. Thummah talama mengalami mimpi basah. Berarti mimpi basah itu bahasa Arabnya adalah ihtilam. Fasa'ala ashabahu Kemudian orang itu eh, ia bertanya kepada para sahabatnya, yaitu para sahabat Rasul. Ini semua adalah para sahabat. Faqal kemudian berkata, "Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum?" hal tajiduna li rukhsatan fit tayamum? Apakah menurut kalian wahai sahabatku aku telah mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan untuk bertayamum sebagai pengganti mandi. Apakah boleh saya bertayamum? Karena memang kondisinya terluka parah kepalanya. Qalu ma najidu rukhsah. Kemudian para sahabatnya berfatwa, berfatwa menurut kami mana jidulaka rukhsah kami menurut kami kamu tidak mendapat keringanan tidak mendapatkan rukhsah keringanan enggak ada keringanan untukmu wa anta taqdiru 'alal ma dan kamu yaitu sebab kamu masih bisa memakai air kamu masih bisa memakai air faghtasala famat maka ia pun mandi dan akhirnya meninggal. Ia pun mandi akhirnya meninggal. Dan mandi dengan cara tanpa rukhsah, mandi dengan cara normal. Sedangkan kondisinya tidak kuat untuk hal itu. Falamma qadimna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Ketika kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu hal tersebut, faqal beliau bersabda, "Qataluhu qatalahumullah." mereka telah membunuhnya membunuh fulan semoga Allah membinasakan mereka ini adalah doa keburukan dari Nabi dalam artian Nabi mengutuk perbuatan mereka ini yaitu apa? Tidak bertanya dan berfatwa tidak sesuai dengan ilmu yang akib yang akibatnya adalah fatal sekali yaitu kematian seseorang. Ini seolah-olah benar-benar mereka telah membunuh telah membunuh sahabatnya sendiri. Ala sa'alu idlam ya ya'lamu. Tidaklah, tidakkah mereka bertanya bila tidak mengetahui? Kenapa enggak bertanya? Yaitu jika memang tidak mengetahui bahwasanya ada syariat untuknya, rukhsah terhadapnya untuk hal semacam itu mengapa mereka tidak bertanya kepada Rasul atau kepada yang lebih berilmu? <clears throat> fa innama shifaul ayi atau shifaul ayi as-su'al fa innama shifaul ayi as-su'al sesungguhnya shifa obat dari al ayi al ayi artinya kebodohan adalah bertanya innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sir atau ya'siba ala jarhihi khirqatan seharusnya ia cukup bertayamum saja dan kemudian menutupi bagian yang luka tersebut dengan secari kain thumma yamsaha 'alaiha lalu mengusap atasnya baru kemudian mengguyur anggota tubuhnya yang lain dengan air artinya dia diperbolehkan untuk tidak mengoles kepalanya yang sakit itu dengan air boleh gak masalah kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah fa akhbaru annal al-jahla da' wa anna shifaahu as-su'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengabarkan bahwa al-jahl kebodohan adalah da penyakit. Wa anna shifaahu as-su'al dan obatnya adalah bertanya. Shifaul jahl berarti soal. Obat kebodohan adalah bertanya. Yaitu untuk belajar, bertanya untuk belajar bukan bertanya untuk mencari perkara atau bertanya untuk menguji atau bertanya untuk menantang melainkan bertanya untuk mau belajar nerapannya sekarang betapa banyak dan kita lihat orang-orang hanya panas di awal-awal tidak mau belajar atau kecuali belajar ketika sudah booming baru belajar di awal-awal panas di awal-awal ya Kemudian semangat di awal-awal, kemudian dimulai setelah awal itu baru baru sekali. Habis itu langsung menghilang. Tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Nah, ini termasuk orang-orang yang tadinya dia sudah Allah muliakan dengan mulai bertanya, mulai belajar, kemudian dia menghinakan dirinya sendiri dengan mengundurkan diri. Karena sesungguhnya orang-orang yang seperti ini telah dimuliakan Allah, namun kemudian dirinya telah menghinakan dirinya sendiri. Karena apa? Dia tahu dirinya jahil. Namun kemudian tidak menghendaki kebaikan setelah Allah berikan kebaikan padanya. Ya. Dan tidak bersyukur atas adanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad Allah subhanahu 'anil Qur'an annahu shifa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semua tentang Al-Qur'an, perihal Al-Qur'an annahu syifa bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat. Al-Qur'an juga merupakan obat. Faqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jam a'jamiyun wa 'arabi qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa'." Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab. Seandainya Al-Quran itu bukan dengan bahasa Arab. Tentulah mereka orang-orang kafir akan mengatakan, Mengapa tidak ditafsir ayat-ayatnya? Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Kenapa? Karena bahasa yang terbaik untuk Al-Quran dan yang hanya cocok untuk Al-Quran adalah bahasa Arab. Tidak bahasa lainnya. Oleh karena itu ketika di sini kalau kita lihat ayat ini di kitab ini jika kita mampu berbahasa Arab dan paham, antum akan benar-benar mengetahui bahwasanya Arabik untuk Al-Qur'an dengan Indonesia untuk Al-Qur'an itu sangat berbeda, jauh berbeda. Walaupun mungkin terjemahannya tepat tapi tetap perasaannya beda. Karena memang Arabik itulah yang paling cocok dan yang hanya itu yang cocok untuk Al-Qur'an. Ya. A'jamiyun wa Arabi. Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk huda dan juga syifa obat penawar lilladzina amanu bagi orang-orang beriman. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an, di sini Al-Qur'an <clears throat> Al-Qur'an itu menjadi syifa sekaligus juga sebagai rahmat. Itu perlu kita hafal benar-benar dan jadikan kaidah ini benar-benar kaidah hayatiyah, hayawiyah dan manhaj untuk kehidupan kita. Al-Qur'an itu penawar obat ya dan juga sebagai rahmat bagi kita. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita membaca Al-Quran di kala gelisah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembuhkan kita dengan pembacaan Al-Quran itu. Bahkan orang kadang tidak mengerti makna dari apa yang dia baca, namun Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan gelisahnya. Ini lebih-lebih bagi orang yang menuntut ilmu dan berusaha memaknai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentulah Allah Subhanahu wa taala akan lebih membahagiakan orang tersebut. Dan juga segala ketersembuhan, segala kesembuhan dan segala penyembuhan dari Allah itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an kalau misalnya kita terus mentadaburinya, maka akan Allah turunkan kepada kita rahmat yang berupa sakinah, yaitu ketenangan pada kita. Dan betapa banyak orang-orang tidak tenang hidupnya itu karena apa? Mereka menghajar Al-Quran, mengasingkan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi asing bagi mereka. Kemudian oh, Ibnu Ibn Qayyim al-Jauziyah berkata, "Wa min wa min ha huna li bayanil jinsila tabi'id. Lafaz min dalam ayat tersebut antum lihat wa nunazzilu minal Qur'an. Lafaz min dalam ayat tersebut adalah untuk menunjukkan jenis bukan untuk menunjukkan makna tab'id yaitu sebagian dari paham kan difahamkan di sini wa nunazzilu minal quran dan kami turunkan dari di sini diterjemahkan ya dari Al-Qur'an dari di sini maksudnya bukanlah dari sebagian Al-Qur'an bukan anu misalnya di surat Al-Baqarah alif lam mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan situ. Wa mimma dari kata min ma mimma min ma. Min di sini min tab'id. Yaitu menyebagikan sebagian saja. Wa ma razaqnahum yunfikun dan dari sebagian apa yang kami rezekikan mereka berinfak. Jadi infak itu aslinya nggak boleh seluruh harta kemudian hilang begitu saja. Namun sebagian dari yang Allah rezekikan kepada kita. Itu sebagian. Tab'id namanya. Min di sini namanya min tab'idiyah. Tapi kalau min di ayat Al-Isra ayat 82 ini di surat Al-Isra wa nunazzilu minal Qur'an min di sini bukan untuk tab'id. Tab'id bukan tapi min di sini untuk bayan. Min di sini untuk untuk bayan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Min di sini untuk bayan. Kum kum kum berdiri antum berdiri diri. Min di sini untuk bayan. Untuk bayan yaitu untuk menjelaskan menunjukkan jenis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La tajlis. Don't don't sit down. Don't sit. Just just stand up. Okay? Just stand up. Don't sit. Because you're late and you are wearing a football t-shirt. How come? Hah? Antum bisa anak hukum gara-gara pakai baju bola nih. Hah? Masa ini ini majelis majelis ada wadawa sama antum kesini membawa penyakit kan? Oke, okay, kemudian fa qur'ana kullahu shifaun wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Qur'an kullahu seluruhnya merupakan rahmat syifa merupakan rahmat sekaligus obat penawar bagi orang-orang beriman. Sebab di sini Al-Qur'an seluruh dari yang Al-Qur'an semuanya dari 114 surat. Semuanya itu obat ya. Semuanya itu penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dikhususkan di sini bagi orang yang beriman. Enggak bagi orang selain yang beriman. Betapa banyak orang muslim namun tidak beriman. Oleh karena itu orang muslim yang tidak beriman pasti mereka tidak kena dengan Al-Qur'an. Tidak memperhatikan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu adalah syifa, obat penawar kegalauan, kegundahan dan lain-lain. Dan juga sebagai rahmat bagi kita semua alhamdulillah. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah fahuwa syifa'un lil qulubi min da'il jahli wasyakki ia adalah obat penawar bagi hati kita dari tiga hal dari tiga hal penawar bagi kolbu kita dari tiga hal yang pertama penyakit kebodohan al jahal itu adalah penyakit ya kan ketidaktahuan adalah penyakit sebenarnya dan Ketika kita banyak tidak tahunya berarti kita banyak penyakitnya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an adalah juga obat penawar bagi penyakit yang disebut penyakit asyak atau ar-raib. Ar-raib. Ya. Ada ar-raib dan ada syak. Yang di sini yang keraguan adalah asyak. Keraguan. Ragu tidak pasti itulah penyakit. Tapi ada yang lebih buruk dari keraguan yaitu kebimbangan. Sama-sama ragu. Namun yang bimbang ini mesti negatif. Yaitu disebut raib. Jadi ada tiga hal. Ada kebodohan, uh, jahil, kemudian keraguan, asyak, kemudian kebimbangan, ar-raib. Nah, untuk mengobati semua itu, maka kita memerlukan Al-Quran. Maka kita memerlukan Al-Quran. Ia adalah obat penawar. Kemudian eh, falam yunzilillahu minas sama'i shifaan qattu a'amma wala anfa'a wala a'dhama wala anja'a fi izalati da'i min al Qur'an. Allah sama sekali belum pernah menurunkan suatu obat penawar pun dari langit yang lebih bermanfaat la anfa' wala a'dham dan lebih agung selebih lebih tinggi ini komprehensif di sini ya. Apa arti komprehensif? Kemudian wal anja dan lebih bisa, lebih mujarab. Mujarab artinya lebih manjur. lebih manjur ya, ya lebih manjur. Fi izalatil qada dalam menghilangkan penyakit min Al-Qur'an melainkan Al-Qur'an. Tidak ada yang daripada lebih atau lebih manjur dan lebih baik daripada Al-Qur'an dari semua obat yang Allah berikan kepada kita. <clears throat> Bahkan Al-Quran itu bisa untuk merukyah Baik merukyah penyakit fisik maupun merukyah penyakit karena jin Sebagian orang ada yang mengatakan rukyah itu hanya untuk jin saja, penyakit jin Enggak, untuk penyakit fisik juga bisa Jadi salah orang yang seperti itu Bahkan nanti akan kita lihat hadis yang menunjukkan bahwasanya merukyah dengan Al-Fatihah itu bisa untuk sengatan kala jengking, Bang. Bayangkan. Itu nggak ada campur baur dengan jin sama sekali. Tapi dengan sengatan kala jengking bagaimana mungkin? Tapi Al-Qur'an bisa menjadi penyembuh untuk itu. Jadi penyembuh cacat mental itu bisa dengan Al-Qur'an. Namun memang tergantung dari orang yang menghandlenya. Jadi nggak semua orang yang mampu. Dan juga tergantung dari keimanan dia terhadap Allah dan juga Al-Qur'an. Kemudian waqad thabata fi sahihain min hadis Abi Sa'id. Ada sebuah riwayat dalam as-sahihain dari Abu Sa'id. Fadl. Pengen duduk di sana ya? Qal ia bertutur intalaqa nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha sebagian sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan suatu perjalanan حتى نزلوا على حي min أحياء arabi فاستضافوهم ketika tiba di suatu perkampungan Arab dalam safar mereka mereka pun meminta penduduknya untuk menjamu mereka fa'abau ayyudayyifuhum akan tetapi penduduk desa itu perkampungan itu menolaknya nggak mau nggak mau menjauh mereka nggak menerima tamu faludhiqa sayyidu dzalikal hayy Tak lama kemudian kepala dusun tersebut disengat kala jengking yaitu kepala kampungnya, sesepuhnya. Fasa'au lahu bikulli syai' falam yanfa'uhu syai'. Penduduk dusun segera berusaha mengobatinya namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Faqala ba'dhum li ba'd. Sebagian mereka menyarankan, "Lau ataitum haula'ir rahti alladzina nazalu" atau haula'ir rahta alladzina nazalu Cobalah kalian datangi rombongan yang datang tadi. La'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai' fa'atauhum. Mungkin saja di antara rombongan tadi yaitu para sahabat ada yang membawa sesuatu untuk mengobatinya. Ya. Faqalu Ya ayuhar rahd. Maka penduduk kampung itu pun mendatangi rombongan para sahabat dan berkata, "Wahai para pengembara, Inna sayyidana ludir. Kepala dusun kami disengat kala jengking. Wa sa'ina lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Kami telah melakukan segala macam upaya untuk membuat dia sembuh. Namun tidak kunjung berhasil, tidak ada manfaatnya. Fahal 'inda ahadin minkum min syai'? Apa di antara kalian ada yang mempunyai suatu metode atau cara buat agar dia agar beliau sembuh? Sebagian sahabat faqala ba'duhum na'am. Ya. Ada yang mengatakan dari sahabat, "Iya benar, kami punya." Wallahi inni la arqi. Demi Allah aku bisa meruqyah. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayifuna. Tapi demi Allah, kalian itu pernah menolak untuk menjamu kami tatkala kami memintanya. Fama ana biraqin hatta taj'alu li ju'la. Oleh karena itu aku tidak mau merukyah apa kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah. Seperti ini juga perhatikan <clears throat> penduduk kampung tersebut wallahu alam apakah Islam atau non Islam atau siapa. Jadi merukyah itu bisa juga untuk ya, orang Islam yang merukyah, untuk orang yang tidak Islam mungkin bisa. Dan bisa mujarab. Kan? Dan juga bisa sebagai sarana dakwah terlebih-lebih ya. Kemudian fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberi sejumlah kambing sebagai bayaran. Dan untuk perhatikan di sini para sahabat mereka meminta bayaran nggak pada Ruqyah untuk Ruqyah? Meminta bayaran. Ah. nanti kan kita lihat apakah Nabi mengingkari atau enggak gitu kan. Baik, kemudian فانطلق <clears throat> yanfulu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat tadi bergegas pergi ke tempat kepala dusun lalu memberikan tiupan yang diiringi sedikit ludah. Ya, seraya membaca alhamdulillahirabbil alamin. Faka'annama nusyita min iqal. Lalu kepala dusun itu seakan-akan terbebas dari ikatan. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Dia pun bangkit dan berjalan tanpa merasakan sakit apapun. Alhamdulillah gitu. Silakan duduk Mas Afri sama Khalid. Lain keles jangan terlambat lagi. Ya. Jadi kepala dusun itu kepala dusun itu seakan-akan terbebas dari ikatan. Dia pun bangkit dan berjalan tanpa merasakan sakit lagi. Fa'awfauhum ju'lahum allazi salahuhum alaihi. Penduduk dusun itu pun segera menepati upah yang mereka janjikan Faqala ba'duhum sebagian sahabat segera berkata, "Iqtasimu bagilah upah tersebut." Faqala alladhi raqa, namun sahabat yang tadi meruqyah yaitu Rocky. Para peruqyah itu kan sebutannya Rocky sebenarnya, Rocky gitu. Iya, Rocky. Rocky. Fa'awfauhum Apa <clears throat> di sini la naf'alu hatta na'tiya an sallallahu alaihi wasallam fanadhkuru lahu alladhi kan Fananzur ma muruna, Enggak, kita tidak akan membagi sampai kita mendatangi Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi. Dengan kata lain, kita menunggu perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Antum berselawat pelit sekali antum. Allahu Allah akbar. Antum pelit sekali ya Allah. Pelit sekali antum berselawat kepada Rasul. Antum enggak masuk Islam kecuali dengan bersyahadat kepada Rasul kan? Faqadimu ala Rasulillah. Setelah itu para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu dzalik dan menceritakan kisah yang mereka alami ini. Faqal maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa may yudrika annaha ruqyah?" Kok bisa tahu? Bagaimana kalian tahu? Bagaimana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Itu bisa dipakai untuk meruqyah. Thumma qal, thumma qal, qad asabatum kalian telah melakukan hal yang benar. Iqtasimu wabribuli ma'akum sahma. Bagilah upah tersebut dan berilah aku bagian seperti halnya kalian dengan adil ya. Tapi sekarang kita bahas hadis ini. Ada beberapa fawaid dari hadis ini yang layak untuk kita cermati di sini. Di antara fawaidnya adalah bahwasanya kita diperbolehkan untuk meminta dijamu ketika kita dalam safar dengan dalil ini ya kita boleh <clears throat> dan ini tidak diingkari oleh Nabi SAW berarti boleh ketika misalnya kita dalam perjalanan kemudian mungkin letih atau semacamnya kita ke sebuah desa kemudian meminta kepala kepada kepada kepala desa untuk menjamu kita baik dengan membayar ataupun gratis jadi intinya boleh ya Hukumnya boleh. Kemudian diperbolehkan juga bagi orang desa untuk menolak tamu, nggak masalah juga. Jadi dua hal itu nggak masalah. Itu sebagaimana seorang yang pemilik rumah diperbolehkan untuk menolak tamu. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, al istidanu salasa, fa'in udinalaka wa illa farji'. Minta izin itu ada tiga cuma ada tiga. Jika diizinkan ya silakan masuk. Jika tidak maka farji pulanglah. Ini menunjukkan seorang pemilik rumah, sahibul bait, sahibul korea itu punya hak untuk menolak tamu. Ya. Dan tamu juga boleh untuk minta dijamu, yaitu mereka minta izin untuk masuk boleh. Tapi tentu dengan izin pemiliknya. Kemudian di antara faidnya yang ketiga adalah uh, bahwasanya ruqyah itu tidak hanya untuk masalah kesurupan saja. Melainkan juga ruqyah untuk penyakit-penyakit fisik yang tidak ada kaitannya dengan jin. Misalnya migrain. Walaupun pusing ya kadang ada kaitannya dengan jin memang. Kemudian penyakit lain seperti demam yang mungkin tidak ada kaitannya dengan jin atau penyakit lain seperti disengat ular, disengat kelajengking. Kemudian ada benar banyak sekali yang namanya penyakit fisik itu juga bisa insya Allah disembuhkan atau diringankan dengan membaca Al-Quran padanya. Ya. Kemudian juga disyariatkannya meruqyah. Bahkan disunahkan bagi seseorang atau dianjurkan bagi seseorang yang mampu meruqyah untuk menolong saudaranya tanpa menunggu saudaranya meminta. Jadi ada kondisi misalnya, misalnya kita melihat ada seorang yang sakit, maka sebenarnya dianjurkan bagi kita untuk merukyah dia. Jadi kalau misalnya gambaran sekarang ini merukyah itu hanya untuk jin, ya, itu sebenarnya gambaran ya benar itu benar, tapi kalau dikatakan hanya itu saja gambaran itu salah. Ketika ada seseorang sakit, kemudian kita pegang kepalanya, kemudian kita bacakan doa dan juga Al-Fatihah dan semacamnya, itu rukyah. Dan itu dianjurkan. Dan itu bukan bidah. Bukan bidah sama sekali. Bahkan itu hal yang dianjurkan karena itu termasuk dalam wa ta'awanu 'alal birri wat Bertawun atas kebaikan dan juga ketakwaan. Kemudian di antara faedah lainnya dari hadis ini adalah bolehnya kita memberi syarat dalam akad boleh ya boleh tetapi itu ada rinciannya nanti ya selama syarat itu tidak melanggar syariat ya kemudian faidah berikutnya adalah bolehnya kita me memasang atau bolehnya kita eh, apa istilahnya meminta upah dari meruqyah bolehnya kita meminta upah dari meruqyah. Namun tentu meminta upah tersebut sesuai dengan uruf setempat. Ada setempat kelazimannya seberapa. Adapun kalau misalnya meminta upah dengan harga yang tinggi yang di luar kelaziman uruf dan tradisi setempat, maka ini nggak boleh karena akan menimbulkan fitnah. Tapi perlu diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya meminta upah bahkan itu boleh. Meminta upah loh, bukan menerima upah. Lebih-lebih menerima upah, nggak masalah. Dengan dalil ini, para sahabat mereka memberikan syarat. Aku tidak mau merukyah kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah. Dan Nabi tidak ada sama sekali mengingkari para sahabat yang berlaku seperti ini. Sebagaimana Nabi kan tadi di hadis sebelumnya mengingkari seseorang seorang sahabat yang berfatwa tanpa ilmu itu kan. Nah sekarang nggak diingkari oleh Nabi SAW. Ya. Dan juga boleh kita mengupah seorang perukiah dengan harta apapun bentuknya selama itu halal. Misalnya dengan uang atau dengan benda biasa atau dengan kambing seperti yang dilakukan oleh mereka. Boleh. Kemudian faedah berikutnya Al-Fatihah itu adalah salah satu ayat atau surat yang cocok untuk meruqyah. Ya. <clears throat> Kemudian faedah berikutnya seseorang boleh beristihad dalam ruqyah. Sekarang nih masalahnya, lihat. Sahabat tersebut ketika meruqyah Waalaikumsalam warahmatullahi Sendiri atau Amal Faris nggak? Hah? Nah, izin. Seorang lihat di sini sahabat yang merukyah itu ketika merukyah dengan Al-Fatihah. Apakah dia udah tahu sebelumnya dan bertanya kepada Rasul bahwasanya Al-Fatihah adalah ayat yang cocok untuk rukyah? Enggak kan? Ini menunjukkan ayat untuk merukyah itu kita boleh beristihad dan memilih. Enggak harus dengan nas ayat ini ayat ini ayat ini dari nabi tapi kita bisa dengan ayat apapun dan bisa juga dengan pengalaman misalnya kita menggunakan ayat ini ternyata lebih dahsyat lagi goncangannya untuk setan misalnya yang tidak ada memang tidak ada kekhususan dari nasnya lihat di sini dalilnya ini para sahabat mereka atau sahabat tersebut mengatakan alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir surat al-fatihah namun tanpa sebelumnya di, dikenalkan oleh Nabi bahwasanya itu adalah ayat ruqyah atau surat ruqyah. Nah, jadi kita diperbolehkan berusaha dan beristihad dalam dalam ruqyah dengan ayat-ayat yang kita anggap insya Allah itu akan manjur untuk meruqyah. Baik, kemudian di antara faedahnya lagi bahwasanya dianjurkan bagi seseorang yang mendapatkan rizki dari kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya, keutamaan yang Allah berikan pada dirinya yaitu bisa merukyah misalnya. Itu untuk membagi-bagi terutama kepada orang yang lebih membutuhkan atau orang yang memiliki banyak keutamaan namun membutuhkan. Ya. <clears throat> Jadi di sini sahabat tersebut membagi hasil dari merukyahnya kepada Rasulullah dan bahkan juga bisa jadi membagi kepada sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Jadi ini contoh dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah uh, sedikit fawaid tentang tentang rukyah yang layak untuk kita kita ketahui. Dan rukyah itu ada sebuah amalan yang sangat dianjurkan untuk menolong saudaranya. Jadi jangan sampai saudaranya dulu yang meminta dirukiah, baru kita rukiah. Namun di sini ada petunjuk bahwasanya walaupun memang pada dasarnya setiap dari muslim itu layaknya bisa merukiah, namun untuk mencapai kualitas rukiah itu tidak semua muslim bisa. Jadi seringkali orang-orang tertentu saja yang memang Allah berikan keutamaan pada dirinya untuk bisa merukyah lebih baik. Itu disebabkan diantaranya karena Allah memberikan padanya ilmu dan pemahaman terhadap Al-Quran diantaranya. Di antara sebab lain karena kesolehannya insya Allah. Di antara sebab lain yang paling tertinggi adalah karena tauhidnya dan rasa tawakalnya kepada Allah. Oleh karena itu kadang Bahkan ada seorang yang menghafal Al-Quran, namun ketika merukiah itu tidak ada efek terhadap korban sama sekali. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena tidak paham apa yang dihafal. Bisa jadi juga karena dia tidak punya ilmu. Bisa jadi juga karena dia kurang ikhlas dalam menghafal. Bisa jadi juga karena bacaannya nggak benar. Bisa jadi juga karena memang dia ada sifat ujub, takabur dan semacamnya. Ya. Jadi banyak faktor yang menghalangi seseorang itu mampu meruqyah. Tapi defaultnya, basicnya seorang muslim itu layak bisa meruqyah. Dan kaum jin yaitu syaitan mereka bisa melihat perbedaan antara manusia yang meruqyah dengan baik dengan manusia yang merukyah sebenarnya nggak ada nggak ada ininya nggak ada efeknya ada setan bisa membedakan orang-orang itu ya wallahu taala a'lam tapi insyaallah pada pertemuan berikutnya pekan depan insyaallah kita akan mengkaji kajian ketiga ada wadawa kita akan memulai dari kalimat setelah itu para eh, apa, surat al-fatihah terbukti memberikan dampak positif dan insyaallah pada pekan depan kita membahas sedikit tentang ruqyah ya insyaallah karena ini memang tentang rukyah ini.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 Namun banyak dari ikhwan ataupun akhwat mereka memahami bahwasanya itu adalah pelarangan. Enggak, itu bukan pelarangan. istirahat bukan pelarangan di sini. Boleh. Meminta diruqyah boleh. Cuma eh, tidak terjamin surganya nanti apa dihisap. dihisap. Namun juga dihisap itu bukan berarti jelek. Jelek juga nggak mesti juga. Jadi jangan jangan ini eh, salah dalam pemahaman. Karena bisa jadi orang masuk surga dengan hisap gitu. Ini masuk surga tanpa hisap itu jaminan yang mutu gitu. Tetapi betapa banyak juga insya Allah orang muslim yang masuk surga dengan hisap. Dengan hisap. Jadi istirqa yaitu meminta dirukyah itu boleh. Terlebih kalau memang dia tidak mampu sendiri menghandlenya, maka itu justru bukan boleh lagi. Dianjurkan untuk meminta pertolongan, jangan diem aja. Ya. Tentu, tentu di sini meminta pertolongan harus tetap dengan tawakal kepada Allah. Kalau misalnya dia meminta pertolongan kemudian menyerahkan perkara pada perukyah, dan ini yang terjadi pada banyak orang-orang awam, nah ini salah ini takutnya walaupun kita tidak langsung kita katakan syirik namun iya. menjurus kepada syirik, menjurus kepada syirik. Ya. Dan itu kan ta'alluq yaitu bergantung pada seseorang. Ini menjurus pada syirik. Kalau misalnya total bergantung pada orang, ini bisa syirik beneran. Dan ini yang yang yang menjadikan kenapa sih sebabnya istirqa itu bisa membuat seseorang dihisap ketika mau masuk surga atau masuk neraka, Allah alam. Nah, itu karena ditakutkan dari istirqa itu hilangnya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengandalkan orang lain. tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyaknya juga orang yang meminta diruqyah namun dia tetap bertawakal kepada Allah. Jadi tidak tidak mesti istirqa itu haram atau enggak boleh. Salah kalau misalnya bilang itu. Yang lebih tepat adalah istirqa itu boleh bahkan kadang menjadi darurat ya. Dan juga jangan kira kalau udah tidak istirqa berarti kita tidak akan dihisap nanti. <laughs> Masih banyak hal-hal lain kita kemaksiatan kita masih banyak yang membuat kita bisa dihisap nanti. Jadi jangan mentang-mentang nggak pernah dirukia kemudian merasa ah, insya Allah masuk surga tanpa hisap. Masih banyak hal lain ya. Taib itu dari kita dalam kajian ada insya Allah pada Senin ke depan kita akan melanjutkan insya Allah taala berkaitan dengan rukyah insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين